Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk Anggur Mahadewa ku madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan meraja Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku cita Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Dalam seri ke-289 ini dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Yuli Mulyana sebagai Uma Durga Parabandari, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Edi sebagai Anjam Piani Kayu Wangi, dan Asli Suhastra, pengantar cerita. Dengan tangan gemetar, Ken Arok mendekap gagang keris yang menancap di dada empu yang bernasib malang itu. Ken Arok berusaha menenangkan hatinya dan kemudian mencabut keris itu. Dada pemuda liar itu berdesir. Darah yang melekat pada keris ini langsung mengering. <laughs> keris yang luar biasa. Oh, Siapa kau? Aku tidak mempunyai nama. Atau aku bisa menggunakan seribu nama. Katakan, siapa kau? <laughs> Sudah aku katakan, aku bisa menggunakan seribu nama. Katakan, siapa kau? Katakan! <laughs> aku muak dengan caramu memaksa, kawan muda. Aku tidak mau menjawab pertanyaanmu. Kau berani menolak perintahku. Apa yang kau lakukan di sini? Aku sekedar lewat, dan aku berkesempatan menyaksikan tontonan yang luar biasa dan membuat hatiku puas. Aku paling suka menyaksikan hal-hal seperti yang baru saja kau lakukan. Oh, siapa sebenarnya engkau ini? Tidak perlu. Aku tidak akan menjawab pertanyaan itu. Apa perlu aku memaksamu? <laughs> Kau memang mempunyai kesukaan memaksa. Empu yang telah berjasa membuat keris untukmu itu mati karena sifatmu itu. <laughs> Aku senang dengan sifat itu. Hmm. Aku paling tidak suka bertele-tele. Cepat sebut siapa kau dan apa keperluanmu. Aku tidak mau menjawab pertanyaanmu itu. Perempuan lancang, perempuan sombong. Kau tidak dapat berbuat lancang di hadapanku. Kau tidak bisa berbuat seenakmu di hadapan Ken Arok. Yang aku lihat, kau hanya mengancam dan mengancam. Tetapi kau tidak melakukan apa-apa. Ah! pintar menirukan seekor singa mengaum. Jangan-jangan kau adalah penjelmaan seekor singa. Ah. dengan suaramu itu. <laughs> Suara pecah berantakan itu hanya pantas dipergunakan menakut-nakuti anak kecil atau orang-orang yang kecil sekecil menir hatinya. Tetapi jangan kau berharap kau akan mampu menghancurkan hatiku hanya dengan gertakan yang lucu itu. Setan, siapa sebenarnya kau? Hmm? <laughs> Baiklah, untuk mengenalku, lihat apa yang akan aku lakukan ini. Ken Arok yang memegang keris empuk gandring memandang perempuan yang berdiri di depannya. Ken Arok menaksir, usia perempuan itu tidaklah lebih tinggi dari usianya sendiri. Ken Arok bertanya ketika perempuan itu melepas ikat kepalanya yang berwarna coklat. Oh, ia melepas ikat kepala. Apa yang akan dilakukannya? Perhatikan keningku. Kau melihat apa? Apa maksudmu? Lihatlah dengan sesama. Apa yang ada di keningku? Oh, kau, kau memiliki tiga buah mata. Ya, mata yang berada di keningku adalah mata Durga. Nah, selamat tinggal Ken Arok. Aku tidak punya urusan lagi dengan kamu. Hup! Tunggu! Kau membuatku penasaran. Penasaran? <laughs> Apa yang membuatmu penasaran, Ken Arok? Mengapa kau mempunyai tiga buah mata seperti itu? <laughs> mata yang ketiga ini adalah mata pembunuh. Bagaimana kau bisa memiliki tiga buah mata seperti itu? <laughs> Sebuah pertanyaan yang menggelikan. Jawabnya, sebagaimana kau lahir, Mengapa kau memiliki dua buah tangan, dua buah telinga, dua buah mata, dan lain-lainnya? Yang kau sebut-sebut itu keadaan yang lumrah. Akan tetapi tiga buah mata, itu tidak lumrah. <laughs> Aku tidak mau berceloteh menceritakan asal-usul mata durgaku. Akan tetapi, aku tidak keberatan jika kau ingin mencobanya, Ken Aro. Baik. Dan Arok masih memegang keris di tangan kanannya. Dia mundur beberapa langkah ke belakang untuk mengambil jarak. Sedangkan perempuan yang bermata tiga itu tetap berdiri di tempatnya. Dari sudut mulutnya menyungking sebuah senyuman. Senyuman yang aneh. Kau sudah siap, singa jantan? Aku sudah siap. Ayo, gunakan mata aneh yang kau miliki itu. Aku ingin mengetahui apa yang bisa kau lakukan kepadaku. <laughs> Jangan hanya tertawa. Ayo, cepat lakukan. Kebiasaanmu. Kau selalu memerintah orang. Seolah orang lain tidak bernilai apa-apa bagimu. Tetapi, kau harus menyesal karena berani melakukannya kepadaku. Persetan! Bersiaplah. Aku sudah bersiap sejak tadi. Hup! bagaikan diselubungi oleh tabir pelindung yang tidak akan mampu ditembus oleh ajian macam apapun. Tiba-tiba muncul kabut yang hanya terlihat lamat-lamat menyelimuti tubuhnya dan semakin lama semakin menebal. Perempuan itu kemudian memejamkan dua matanya, sedang mata yang berada di kening tetap membuka. Terlihat mengerikan ketika putih mata itu lamat-lamat berubah menjadi merah Dada Ken Arok berdesir melihatnya. Gila, Jangan kau merasa bahwa kaulah orang yang paling dikjaya dan sakti mandraguna di dunia ini. <laughs> Kenanglah namaku. Aku Uma Durga Parabandari. Nah, selamat tinggal. dan memuakkan. Ada orang yang mampu mengalahkan aku. Berdebar keparat. Oh, ah, mimpi apakah aku ini? Ada orang yang mampu mengalahkan aku. Berdebar. Seras rontok jantungku. Oh, ah, keparat. Beberapa saat lamanya Ken Arok masih termangu, merenungi apa yang baru saja terjadi merenungi hal yang tidak masuk akal tetapi benar-benar dialaminya. Serasa masih membekas rasa sakit yang bagaikan telah meremas seisi perutnya ketika kekuatan dahsyat itu meluncur dari tatapan mata perempuan itu. Ah, dadaku sakit sekali. Dadaku ah, sungguh gila. Dan aku tidak percaya akan mengalami keadaan seperti ini. Siapa sebenarnya perempuan itu? Dengan sisa-sisa kekuatannya, Ken Arok berjalan tertatih-tatih meninggalkan rumah Empu Gandring sambil tangan kanannya memegang sebuah keris ligan yang baru saja menelan korban pertamanya, nyawa Empu Gandring sang pembuatnya sendiri. Bagaikan sebuah peristiwa kebetulan, ketika beberapa saat kemudian berlalu, nampak seorang pemuda mendekati tempat itu seorang pemuda tampan tetapi berpakaian serba lusuh. Sepi sekali. Kemana Paman Bu Gandring? Paman Bu? Paman Bu Gandring? Ini aku kame suara, Paman. Paman Bu Gandring? Oh, tidak ada jawaban. Ah, bau apa ini? Ah, ah bau anjir darah. Ah, benar, ini bau anjir darah. Apa yang terjadi? Pintu tidak dikancing. Dari mana asal bau darah ini? Hmm. Oh, dari sana. Dari sanggar khusus yang dipergunakan membuat keris. Hah? Paman Bukandri? Paman Anjampiani? Apa yang telah terjadi? Kamuswara terkejut seperti disengat seekor kelabang melihat tubuh empuk gandring tergeletak berlumuran darah pada perutnya. Kamuswara segera bergegas mendekati tubuh itu, memegang nadi pergelangan tangannya. Kamuswara merasakan tidak ada lagi denyut nadi pada pergelangan tangan itu. Kamuswara berbalik memandang tubuh anjam piani kayu wangi yang berdiri kaku. Kamuswara segera mendekatinya Demikian tubuh Anjam Piani tersentuh olehnya, tubuh itu ambruk. Kamu suara segera menangkapnya. Paman Anjam Piani kayu apa yang telah terjadi padamu, Paman? Paman Anjam Piani. Oh, lengannya masih hangat. Barangkali aku masih bisa menolongnya. Paman Anjam Piani harus mengatakan apa yang telah terjadi dan menimpanya. Ameswara segera membaringkan tubuh Anjam Piani di lantai yang berdebu abu perapian. Kemudian dibukanya pakaiannya, dan dengan seksama dia memperhatikan tubuh yang beku itu. Kameswara kemudian segera mengurut bagian-bagian tertentu pada tubuh Anjam Piani, pada leher dan kening, serta pada bagian tertentu di belakang telinganya. Dan usahanya tidak sia-sia, Meski lemah, Ancam Piani membuka matanya. Paman, katakan siapa yang melakukan? Kameswara. Benar. Kameswara, Paman. Ken Arok. Ken Arok. Ken Arok yang melakukan? Paman, Paman Ancam Piani. Paman. Paman, Paman Jampiani. Paman, Paman Jampiani. Ken Arok. Ken Arok yang melakukan perbuatan biadab ini. Aneh. Mengapa Ken Arok yang melakukannya? Mengapa Ken Arok tega membunuh Mpu Empu yang telah membantunya menguasai bongkahan logam yang jatuh di pesisir Banyuwangi itu. Ameswara mencoba mencari jawaban atas apa yang telah terjadi. Dia menghitung dan mereka-reka alasan apa yang telah diperbuat oleh Ken Arok, sehingga tega membunuh Empu Gandring dan Anjam Piani. Dia juga tidak habis mengerti mengapa Anjam Piani masih bersama-sama dengan Empu Gandring. Sementara itu, Ken Arok yang terluka tertatih-tatih kembali ke tempat di mana Umang dan Kebo Ijo menunggu. terjadi? kau terluka? Oh, apa yang terjadi padamu, Ken Arok? Entahlah. Entahlah bagaimana, kakak? Kau bertempur dengan seseorang? Iya. Hidungmu mengeluarkan darah. Mulutmu juga. Kau terluka. Iya. Dengan siapa kakang bertempur? Iya. Dengan siapa kau bertempur? Empu Gandring? Bukan. Lalu dengan siapa? Ia bernama Uma Durga. Oh, seorang perempuan. Dan ia berhasil mengalahkan Ken Arok. Oh, bagaimana mungkin? Sabalangit berhasil kau kalahkan. Aku kemudian merasa yakin bahwa tidak akan ada orang yang mampu mengalahkanmu. Hanya ada seorang yang kau sebut-sebut mampu mengimbangi ilmu kanuraganmu. Orang itu pemuda yang bernama Kameswara itu. Tetapi perempuan itu siapa? Dan mengapa kau bertempur melawannya, Kakak? Uh, ia seorang perempuan aneh, masih muda, lebih tua sedikit dari muken Umang. Lalu, apanya yang aneh? Ia memiliki tiga buah mata. Tiga huh? buah mata? Tiga buah mata? Iya, tiga buah mata. Dua matanya yang lain, mata yang lumrah sebagaimana mata yang kita miliki. Lalu mata yang ketiga? Aku mengira sebuah cacar di keningnya, tetapi ternyata mata yang terpejam. Dahsyat sekali benar-benar dahsyat dan mengerikan. Betapa pahitnya dan betapa saktinya aku telah dikalahkan. Dengan jelas, Ken Arok menceritakan pengalamannya. Kepo Ijo dan Ken Umang mendengarkannya dengan seksama serta penuh minat. Dari cerita itu, Ken Umang dan Kebo Ijo mendapatkan gambaran yang jelas atas apa yang telah dialami oleh Ken Arok. Sejenak kemudian, perhatian mereka beralih pada keris yang dipegang singa liar padang karautan itu. Kau lihat keris ini? Iya. Inilah keris yang aku pesan dari Empu Gandring. Ternyata hasilnya jelek. Lihat saja gagangnya. Nah, aku berikan keris ini kepadamu, Kebo Ijo. Kebo Ijo terbelalak ketika Ken Arok mengangsurkan keris telanjang yang berada di genggaman tangannya kepada dirinya. Seperti tidak percaya Kapok Ijo menerima keris yang diberikan oleh Ken Arok kepadanya. Gagang keris itu dipegang dengan tangan gemetar. Sebagaimana umumnya perlakuan terhadap sebuah keris pusaka, Kapok Ijo mengangkat keris itu di atas kepalanya, lalu memperhatikannya dengan cermat. Ken Arok, benar-benarkah kau berikan keris ini padaku? Iya. Sungguh-sungguhkah kau? Iya, aku berikan keris itu kepadamu. Mengapa? Bukankah jauh-jauh kita datang kemari untuk mengambil keris ini? Benar. Lalu mengapa kau berikan padaku? Karena ternyata aku tidak senang. Lihat saja bentuknya yang seperti itu. Aku menghendaki keris yang bagus sekali. Ternyata hasilnya seperti ini. Milikilah. Tapi hati-hati merawatnya. Nampaknya meskipun jelek, keris itu adalah keris yang sangat dahsyat. Aku sungguh-sungguh tidak mengerti, kan Arok. Benar-benar aku tidak mengerti. Menurutku, keris ini keris yang sangat bagus. Aku mempunyai pengetahuan tentang keris. Keris ini keris yang luar biasa. Aku bisa melihat pamornya yang sangat besar. Garis-garisnya tajam. Ah, oh, Apalagi yang membuatnya adalah Empu Gandring. Empu yang sangat terkenal kemampuannya membuat keris. Ini keris yang sangat bagus, kan Arok? Ah, syukurlah jika kau menganggap keris ini adalah keris yang bagus. Tetapi bagiku keris itu adalah keris yang tidak menarik. Milikilah kebo ijo. Aku ikhlas memberikannya kepadamu. Akan tetapi dengan sebuah syarat. Syarat apa yang harus aku penuhi? Kau harus merahasiakan kepada siapapun bahwa aku yang telah memberimu keris itu. Pertahankan keris itu dengan nyawamu. Jangan sampai keris itu berpindah tangan darimu. Baik. Baiklah, Ken Arok. Aku laksanakan permintaanmu. Sekarang marilah kita segera tinggalkan tempat ini. Kita antar Ken Umang. Kakang, kemanakah aku sebenarnya harus pergi? Sudah aku katakan, aku akan menitipkan kau kepada seorang kawan. Kelak, jika aku sudah menggenggam apa yang aku angan-angankan, Aku menjemputmu untuk kita nikmati bersama-sama. Sebenarnya, aku lebih senang jika kau perkenankan bersama-sama denganmu. Tidak. Banyak hal yang harus aku kerjakan, dan aku tidak ingin terganggu. <sighs> Baiklah, aku menurut. Selamat pagi, Paman. Ah, selamat pagi. Ada apa, Kisanak? Namaku Kameswara. Aku baru saja bertamu di rumah Bu Gandring. Tetapi ternyata Bu Gandring telah tewas. Hah? Apa? Empu Gandring tewas? Benar. Itulah sebabnya aku memberitahu Kisanak sesama penduduk desa ini. Untuk minta bantuannya menyelenggarakan pembakaran jenazahnya. Baik, baik. Ah, uh, tolong kabari penduduk yang lain Aku akan menunggu di sana. Baik. Gedor pintu seenaknya. Eh, aku buka pintunya. Buka. Ada apa? Cepat buka pintunya. Ayo, buka pintunya. Alah, buka pintunya, ayo. Iya, ada apa? Iya, buka pintunya. Buka dulu, ayo. Iya, iya, iya. Baik, baik. Sebentar. Ah, menggedor pintu seperti rampok. Bikin kaget saja. Eh, ada apa? Ha? Ada Aduh, apa? Anu, ada berita yang aku bawa ini lebih mengejutkan dari sekedar perampokan tahu. Walah, oh, ya ada apa toh? Empu Gandring mati. Hah? Empu Gandring mati. Iya. Seorang pemuda bernama Kameswara, nampaknya ia tamunya. Ia datang ke rumahku memberitahuku untuk disebarluaskan. Nah, bantu aku untuk memberitahu yang lain. Ayo cepat. Ah, baik, baik. Maka demikianlah berita kematian Empu Gandring segera menyebar dari mulut ke mulut sehingga desa kecil yang dihuni oleh penduduk yang tidak banyak jumlahnya itu menjadi tersentak. Penduduk kemudian berbondong-bondong, lelaki dan perempuan berdatangan namun kematian Empu Gandring serta seorang lelaki yang selama ini mereka kenal sebagai tamu Empu Gandring yang bernama Anjam Piani dengan cara yang tidak sewajarnya menyebabkan mereka menaruh curiga. Prabu Gandring mati karena dibunuh orang? Benar, sana. Saya datang menemukan Bu Gandring bersama pamanku telah tewas. Uh, siapa pamanmu? Orang yang berbaring itu pamanku, Anjampiani Kayuwangi. Siapa yang melakukannya? Uh. Jangan-jangan justru orang itu yang membunuhnya. Ia yang melakukan pembunuhan itu. Ia mengarang cerita, seolah-olah ia tidak berbuat. Ah, aku menaruh perasaan prasangka demikian. Pasti dia yang melakukannya. Dan ia mencuci tangan begitu saja. Ah, Kisanak, sebaiknya kau mengaku sajalah kau kai yang telah membunuh Pugandrin Gandrin dan tamunya yang bernama Anjampiani itu? Hah? Oh, bukan. Tolong, percayalah kepada Aku aku tidak percaya itu. Iya, iya, ya, aku bisa iya, iya, iya, percaya. Iya, hanya itu. pura saja. Tunggu, tunggu. Sabarlah kisanak, sabar. Dengar penjelasanku. Ah, tidak ada yang perlu dijelaskan. Bagi kami semuanya sudah jelas. Empu Gandring telah dibunuh orang. Apanya yang kurang jelas? Iya, apanya yang kurang jelas? Empu Gandring telah mati. Semuanya itu sudah tahu. Semuanya merasa kehilangan. Sudah jelas kan? Dan kau tidak usah menutupi borokmu Kisanak. sana. Baunya telah tercium. Kau telah membunuh Empu Gandring dan tamunya kan? Saudara-saudara, sebaiknya kita seret saja orang ini ke pendopo padukuhan. Ia harus mendapatkan hukuman atas kelancangannya. Ya, ya. Nah, tunggu, ya. tunggu. Aku bukan pembunuhnya. Aku datang menemukan Bu Gandring mati. Dan karena itu aku memberitahu kalian tapi mengapa kalian sekarang justru menuduh aku? Karena kau berusaha ingkar atas perbuatanmu. Aku ingkar karena aku memang tidak melakukan. Ah, kepung orang itu. Kepung dan jangan sampai lolos. Kita tangkap dia. Kalau perlu, kita jatuhi hukuman. Ayo, kepung dia. Tiba-tiba Kameswara merasakan kepalanya menjadi pening, menyaksikan orang-orang yang sedemikian banyaknya itu merapatkan kepungan, sehingga Kameswara berada di tengah-tengah. Dan ketika salah seorang di antara penduduk mencabut keris, maka yang lain segera mengikutinya pula. Hah, menyerahlah anak muda. Kau akan mendapat perlakuan yang lebih baik daripada perlakuan seperti ini. Jadi apa yang akan kalian lakukan kepadaku? Kau telah membunuh Empu Gandeng. Kau harus mendapat hukuman. Lalu hukuman apa yang akan kalian lakukan kepadaku? bunuh saja dia. Iya, iya bunuh, bunuh, ya, bunuh, bunuh, bunuh, dia. Iya, ayo bunuh. Bunuh, bunuh. Sial. Orang-orang itu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Mereka mengepungku semakin rapat. Oh. Ayo, bunuh dia. Ya, bunuh, ayo, ayo, bunuh, bunuh, bunuh dia. Bunuh orang itu. Bunuh. Baiklah, apa boleh buat. Aku tidak ingin terjadi perumpamaan darah. Panglimunan, Panglimunan. Wah, bagaimana ini? Wah, waduh. penduduk di lereng bukit pagar gunung itu kebingungan karena calon korbannya lenyap dari pandangan mata. Orang-orang itu berputar-putar dan bahkan saling pandang. Rasa ngeri dan takut tiba-tiba menggerayangi hati mereka. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.